alaihi wasallam la tuqaddimu ramadan bi saumin yaumin wala yaumaini illa rajulun kana illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kalian mendahului Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari kecuali seseorang yang kana yasumu sauman yang dia telah terbiasa berpuasa maka falyasumhu hendaklah dia berpuasa maksudnya silahkan hadis ini dalam Bukhari Muslim dan telah kita bacakan dari mufradat dari syarah Syekh Abdul Qadir Ibnu Syaibatil Hamd rahimahullah bahwasanya puasa secara bahasa adalah limsak menahan diri dan secara syar'i adalah <clears throat> menahan diri dari segala at-ta'am wal akal wasyurbi wal jima' wa sairu al muftirat taqarruban lillahi jalla wa ala yaitu menahan diri dari makan, minum, bersenggama dan seluruh pembatal-pembatal puasa kita lakukan itu dengan niat taqarrub ilallahi taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan itu di siang hari, naharon. Kemudian illa rajulun pengecualian dalam hadis ini illa rajulun kecuali seseorang illa an yujada rajulun wa lafdhul bukhari illa an yakuna rajulun wa yakunu huna tammah bimakna yujad Naam kecuali seseorang yang ditemui ya menjadi kebiasaannya dalam lafaz Bukhari illa an yakuna rajulun kecuali jika dia adalah seseorang ya yang mendapati dirinya sudah biasa dengan puasa tersebut. Ya, maka tidak mengapa dia berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan karena menjadi kebiasaannya seperti yang kita contohkan orang yang terbiasa dengan puasa Syaban misalnya memperbanyak puasa Syaban maka dia berpuasa di seluruh Syaban ya termasuk di akhir dari Syaban sehari atau dua hari sebelum Ramadan maka itu tidak mengapa. Adapun yang melakukannya khusus sebagai bentuk kehati-hatian dari mendapatkan Ramadan ya maka itu yang diharamkan tidak boleh ya mendahului puasa Ramadan sehari atau dua hari sebelumnya sebagai bentuk ihtiyaton kana yasumu sauman falyasumhu ay kana lahu wirdun min siyamin fawafaqa wirduhu dhalikal waqt fala ba'sa alaihi madama la yaksudu siyam ihtiyatin li Ramadhan. Naam, kecuali seseorang yang dia Naam mendapati dirinya atau didapati terbiasa puasa hendaklah dia berpuasa ya maksudnya dia punya kebiasaan puasa lalu kebiasaannya itu mencocoki ya di satu hari atau dua hari sebelum Ramadan ya fala ba'sa alaihi maka tidak mengapa atasnya selama la yaqsudu siyamah selama dia tidak memaksudkan puasa sebagai kehati-hatian ya dalam mengawali Ramadan yang kedua al bahat pembahasan hadis ini هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هنا هو لفظ مسلم أما لفظ البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم lafat yang disebutkan oleh musannif Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala di sini adalah lafadznya Imam Muslim. Adapun lafadz dalam Sahih Al Bukhari juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lafadznya adalah la yataqaddamanna ahadukum Ramadan. Ya, jangan salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari sebelumnya. La yataqaddamanna di sini takkid ya, ada nun taukid ya nun taukid saqilah nun taukid yang berat dengan tasydid yang menunjukkan ini penekanan yang kuat ya la yataqaddamanna jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan sehari puasa atau dua hari puasa ini dalam lafaz Al-Bukhari rahimahullah ya kalau dalam lafaz Muslim yang sudah kita bacakan la tuqaddimu jangan kalian mendahului jadi tidak ada nun taukid. Kalau dalam lafaz Bukhari terdapat padanya nun taukid, taukid dalam bentuk apa? fi'il nahi. Ya. Fi'il nahi yakni fi'il mudhari' yang diawali dengan la kemudian diakhiri dengan nun taukid, penekanan. Nah, bahwasanya benar-benar jangan seseorang di antara kalian mendahului Ramadan itu dengan sehari atau dua hari kecuali seseorang yang dia sudah terbiasa puasa dengannya maka tidak mengapa hendaklah dia berpuasa pada hari itu wa fi ba'd nusakhil bukhari kana yasumu saumahu dalam sebagian nuskhah dalam sahih al-bukhari lafadznya kana yasumu saumahu kecuali seseorang yang sudah ada kebiasaannya berpuasa di hari tersebut Nah, maka dia melakukannya. Wa inna manaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaqaddim antaqaddumi Ramadan bi siyam yaumin aw yaumain daf'an liwaswasati syaitan wa hiyalihi wa talbisihi kama fa'ala bi ba'di al-umam as-sabiqah hatta saru yataqaddamuna bi siyam qabla al-waqtil mafrud ila an akhrajahum an anil waqtil mafrud Nah, jadi Rasulullah SAW melarang ya dari mendahului Ramadan dengan sehari atau dua hari sebelumnya. Ini hikmahnya adalah daf'u wasati syaitan. Menolak bisikan-bisikan syaitan dalam rangka menepis ya bisikan-bisikan syaitan, tipu daya syaitan dan talbis pengkaburan syaitan. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian umat-umat terdahulu hingga mereka mendahului puasa itu <clears throat> ya sebelum waktu yang mafrud sebelum waktu yang diwajibkan nah ila an akhrajahum anil waqtil mafrud hingga syaitan itu mengeluarkan mereka dari waktu yang wajib ya maksudnya berarti dia merubah syariat syariat mewajibkan di hari Ramadan awal ru'ya ya atau penyempurnaan Syaban sementara dia melakukannya mewajibkannya di sebelum itu. Ya, sehingga ini apa tipu daya syaitan yaitu mereka seakan-akan membuat syariat yang baru. Ya. Sementara Allah taala berfirman, "Am lahum syuraka syar'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah." Apakah mereka memiliki syuraka, syarikat-syarikat yang mereka bersama-sama membuat syariat yang baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan mereka bersyirikat dengan syaitan untuk membuat ya syariat yang baru yang menyelisihi apa yang Allah syariatkan yang Allah wajibkan dari mengawali puasa. Naam, walabbas alaihim wa sadaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu sehingga iblis membuat pengkaburan terhadap mereka dan membenarkan sangkaannya yakni mereka membenarkan sangkaan Jibril eh, apa syaitan iblis lalu mereka mengikuti sangkaan atau bisikan tersebut Walidzalika rabatat syariatul islamiyah siyam ramadan bi amrin zahir wa huwa ru'yatul hilal atau ikmal al iddati 30 oleh karena itu syariat Islam ya meng mengikat puasa Ramadan itu dengan perintah yang dohir ya jadi sangat jelas perintahnya mengawali puasa yaitu ru'yatul hilal au ikmalul iddah ya melihat hilal jika tidak maka menyempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 selesai ya tidak perlu sebagai kehati-hatian Sianatul hadhil ummah li hadhihi syariah allati la yansakhuha Allahu hatta yansakha yansakha al-laila wan nahar wasyamsa wal qamar. Naam, jadi mengikuti syariat ya dalam rangka menjaga syariat yang mulia ini yang Allah tidak akan menghapusnya hingga terhapusnya malam dan siang matahari dan bulan. Ya, maksudnya hingga hari kiamat Nah, syariat ini berlaku ya ila yaumil qiyamah. Ya, tidak ada penghapusan, tidak ada perubahan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, wa ma dzalika faqad waqa'a ba'du ahli al-ahwa fasaru yataqaddamuna Ramadan Bersamaan dengan itu ya telah terjadi oleh sebagian ahlul ahwa, ahlul bid'ah mereka mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebagai bentuk kehati-hatian ya sebagaimana mereka juga mengakhirkan maghrib hingga munculnya bintang sebagai bentuk kehati-hatian fima za'amu ya dalam sangkaan mereka allahu ahla sunnati wal jamaah min dzalika kullihi maka Allah taala menjaga ahlu sunnati wal jamaah dari bisikan-bisikan yang seperti itu ya dari bentuk kehati-hatian sebagai prasangka ya fanasallallahu salamata wal afiyah kemudian yang ketiga barakallahu fikum ma yufiduhu al hadis faidah hadis ini yang pertama tahrimu taqaddumi Ramadan bisyam yaumin aw yaumain ihtiyatan lahu. Diharamkan mendahului Ramadan dengan satu hari atau dua hari puasa sebagai bentuk kehati-hatian. Yang kedua, jawazu as-siyam qabla ramadan bi yaumin aw yaumain liman kana lahu wirdun min as-saum wa sadafa dzalikal waqt. Naam, bolehnya berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan itu khusus bagi yang punya kebiasaan. Ya, dan mencocoki kebiasaannya itu mencocoki waktu tersebut yaitu sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Contoh misalnya dia punya kebiasaan puasa bir, contoh ya, atau Senin Kemis. Ya, ternyata Senin Kemis itu bertepatan di hari satu hari atau sebelum dua hari sebelum Ramadan di Syaban, akhir Syaban. Dia berpuasa. Maka itu tidak mengapa karena sudah menjadi kebiasaannya berpuasa Senin Kemis. Begitu pula kalau kebiasaannya berpuasa bir ya bertepatan hari bid di uh, ndak afwan ndak bisa kalau hari bid karena dia di 13 14 dan 15 uh, eh, apa setiap bulan ya jadi ndak ndak ndak ndak akan bisa bertepatan dengan akhir dari Syaban sehari atau dua hari kecuali puasa Senin atau puasa Daud ya dan yang lainnya atau puasa nadar misalnya ya atau puasa kodok yang sudah habis masa masanya sudah memasuki Ramadan dia belum mengkodok dan ternyata kodoknya itu tinggal sehari dua hari Ramadan maka wajib dia berpuasa di situ ya nah uh, siapa Angga ah. Kasih goyang kepalanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ya juzu. faida yang ketiga ya juzu kala Ramadan duna idafati kalimat syahr. Boleh untuk dipakai kata Ramadan saja tanpa harus diawali dengan syahr. Jadi syahrul Ramadan atau Ramadan itu boleh. falabas Ya, karena di sini tidak diawali dengan kata syahr. Ya, la tuqaddimu Ramadan. Bukan syahr Ramadan. Artinya boleh, ya. Nah, menyebut nama bulan tanpa diawali dengan syahr. <clears throat> yang keempat yang bagi al-hadar min talbisi iblis la la'anahullahu wa adana min syarrihi. Sepantasnya untuk berhati-hati dari pengkaburan iblis atau syaitan. Semoga Allah melanatnya dan semoga Allah taala melindungi kita semua dari kejelekannya. Nah, ini faedah dari hadis yang pertama. Sebelum kita melanjutkan pada hadis yang kedua, terlebih dahulu kita ambil faedah dari Syekh Abdul Ali Bassam rahimahullah taala dari hadis yang dari mukaddimah beliau ya di dalam apa kitabus siam ini. Nah, <clears throat> Jadi beliau menyebutkan di sini hikmatuhu lisaum hikam hikamun wa asrarun katsira azimah minha bahwa puasa itu memiliki hikmah dan rahasia-rahasia yang banyak dan agung di antaranya adalah ini hikmah dan rahasia dari uh, berpuasa. Yang pertama, huwa min a'zami ta'at fa huwa sirrun bainal 'abdi wa bain rabbih fa huwa al-ghayatu fi ada'il amanah puasa ini adalah merupakan ketaatan yang paling agung dan rahasia antara hamba dan antara Robnya sehingga ini ghayah fi ada'il amanah ya melatih ya yang merupakan ibadah yang sangat tinggi di dalam menunaikan amanah. Ya, maksudnya karena puasa itu rahasia. Seseorang bisa saja berkhianat, tidak ada yang tahu. Ya, untuk dia makan, minum, tapi ketika dia tidak melakukan itu di tempat yang rahasia pun ya berarti ini mengandung dia amanah, ya. Maka puasa adalah ibadah yang sangat agung yang melatih seseorang untuk menegakkan amanah. Yang kedua, annahu tahallin bi fadilati sabr. Ya, annahu tahallin bi fadilati sabr. Faqad jama'a anwa' as-sabr ats-tsalatsa. Sabrun <clears throat> sabrin ala taatillah wa sabrin an ma'siyatillah wa sabrin ala aqdarillahi al-mu'limah bahwasanya dengan ibadah puasa ini menghiasi seseorang dengan fadilah as-sabr ya hiasan diri dengan kesabaran menghiasi diri dengan kesabaran yang dimana puasa ini mengumpulkan tiga jenis kesabaran yaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah kesabaran dalam meninggalkan maksiat kepada Allah dan kesabaran di atas takdir-takdir Allah yang mu'limah yang menyakitkan. Ya, maksudnya puasa itu tidak ya, tidak apa? tidak enak ya. Nah, karena menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Sehingga ini apa? mu'limah, bentuk yang tidak menyejukkan. Ya, sehingga seseorang bersabar di atasnya ya maka dia akan bisa bersabar dengan takdir-takdir Allah yang lainnya yang akan menimpa dia karena dia sudah terbiasa dengan amalan puasa tersebut. Nah, jadi amalan puasa ini menghiasi orang dengan tiga jenis kesabaran pelakunya. Sabar dalam taat kepada Allah ya, karena itu dia lakukan sebagai bentuk ibadah ketaatan. Sabar dalam meninggalkan maksiat karena dengan puasa itu dia meninggalkan maksiat, menahan diri dari maksiat. Kemudian sabar terhadap takdir Allah yang mu'limah yang telah kita sebutkan tadi. Yang ketiga, tajrubatu lima qasati al-hirman wal ju' tadhakkuru al-'abdi ni'am Allah alaihi al-mutawaliyah fayadhkuru إخوانه al الذين يقاسون هذا الحرمان hurman الدهر نعم Nah, itu yang ketiga dari rahasia dan manfaat daripada amalan puasa ini uh, melatih ya diri seseorang dengan lapar ya dan haus melatih dia untuk banyak mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala ya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya nah sehingga dia akan mengingat ya saudara-saudaranya yang fukara yang fakir miskin dengan mengkias dirinya yang sedang berpuasa bagaimana dia mengalami ya lapar dan haus. Nah, sehingga ketika dia merasakan itu maka dia mengingat dia bisa mengkias ya sehingga dia merasakan bagaimana ya beratnya orang-orang yang fakir dan miskin nah yang tidak punya sesuatu ya untuk dia terkadang tidak punya sesuatu untuk dia makan atau minum ya dan yang lainnya yang keempat, fihi fawaidun fawaidu sahiyah. Terdapat padanya faida kesehatan. Ya, menyehatkan dengan puasa tersebut. Fasiyamu rahatun wa ijazatun lil jihaz al-hadmi. Karena puasa itu adalah istirahat dan apa? uh, <clears throat> bentuk apa orang orang kesehatan bilang ya men, mendetoks ya mendetoksin tubuh yakni me mengistirahatkan tubuh ini dari racun-racun ya karena dengan dia menahan lapar dan haus ya menghentikan sementara dari ususnya untuk ber, beraktivitas ya nah demikian sehingga li'ta'ihi fatratan minaz zaman <clears throat> yastarihu fiha minal imtila wat tafrid ya karena dia um, apa menstop ya sementara dari makanan dan minuman yang masuk ya di masa itu maka terjadi kekosongan ya pada lambung atau usus <clears throat> sehingga dia mengalami istirahat ya sehingga apa racun-racun yang ada itu bisa ter apa ter ya, atau hilang ya bersih nah dari uh, lambung dan ususnya <clears throat> fayahsulu lahu istijam waroha yasta'ilu biha nasyatuhu wa quwwatuhu nah sehingga dengan itu akan mengembalikan dirinya kepada kekuatannya dan nasyat ya kesehatan dan kekuatannya Fasiyamu ibadatun jalilatun jama'at khisal al khair kulliha. nam maka puasa adalah ibadah yang mulia yang mengumpulkan segala perangai kebaikan. Istabadat khisalus syar kulliha dan menjauhkan ya dengan puasa ini menjauhkan seseorang dari perangai yang jelek seluruhnya. Walidha fa Allah taala katabaha wa farradaha alal umam sabiqah oleh karena itulah Allah taala pula mewajibkan kepada umat-umat terdahulu yakni sebelum kita sebelum Islam Nam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah, Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum di antara hikmah dan e, rahasia dari amalan ibadah puasa. Wallahu alam sawab. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.